السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل القرآن للأمراض شفاء والصلاة والسلام على رسوله الذي بين أنه ما من داء إلا وله دواء فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء أما بعد إخواني في الدين عزينا الله وإياكم الحمد لله في برتمون kali kita akan membahas dan akan memaparkan karangan atau risalah yang berjudul Qawaidu Imaniyah وعلمية زمن انتشار الأوبئة كيدا كيدا keimanan dan ilmiah di zaman tersebarnya wabah. Dan risalah ini dikarang oleh Syekh Ahmad bin Mubarak bin Kathlan al-Mazru'i. Hafidhahu Allah Ta'ala wa ra'ah wa hafidhahu min kulli su'in wa makruh. Maka ikhwana fiddin azanillah wa yakum. Sesungguhnya penyakit-penyakit demikian juga sakit merupakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala uji dengannya pada hamba-hambanya. Maka tidak boleh tidak hal tersebut memang harus terjadi pada mereka di dunia ini. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menguji makhluk yang paling mulia. Iya. Maka diantaranya dia adalah Ayub. Nabi kita Ayub alaihi salatu wassalam itu ditimpa oleh ujian. Iya. Demikian juga Sayyidul Mursalin manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditimpa musibah dan demikian juga penyakit. Ditimpa sakit. Maka dalam hal ini seorang hamba yang ditimpa suatu sakit hamba seorang muslim bukanlah menunjukkan bahwasanya itu adalah kemurkaan. Bukanlah menunjukkan bahwasanya itu merupakan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang mukmin sebagai rahmat. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat mereka dengan adanya sakit ini, dengan adanya musibah ini dan menghapus dan mengampuni berbagai macam kesalahan-kesalahannya. Dan hal ini sebagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 5645 dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Kata beliau, "Mayuridillahu bihi khairan yasaba Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dia, kebaikan dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Ya. Bahkan ya ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum yang merupakan rahasia yang tersembunyi bahwasanya seorang hamba yang kadang dia bersama dengan kenikmatan-kenikmatan dengan berbagai macam kenikmatan yang dia peroleh dan dia dapatkan kadang hal tersebut membuat dia itu jauh dari rohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya hamba tersebut itu dekat kepadanya. Ya, dikarenakan kecintaannya kepadanya. Atau Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kedudukannya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut dengan sesuatu berupa berbagai macam penyakit atau mengujinya berupa Ah, sakit yang ada. Ya. Sehingga apa? Fayuhdithul abd inkisar wa dhallah. Akan menghasilkan seorang hamba itu dia patah. Iya. Merendah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Seandainya bukan karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kembali kepada Arabnya. Maka dalam hal ini wajib seorang hamba bersabar terhadap segala sesuatu yang merupakan musibah. Wajib seorang hamba bersabar terhadap segala musibah-musibah yang menimpanya. Iya. sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idam al-jazha ma'a 'idami al-bala." Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Waman syakhira falahu sakhar. Sesungguhnya besarnya balasan atau ganjaran itu tergantung dari besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ikhwan fiddin azan Allah wa iyyakum wajib atasnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji seorang hamba, tidaklah menguji dia bukan untuk mengazab dia, akan tetapi tujuannya adalah untuk meluruskan dia ya, untuk membenarkan dia. Ya. Sebagaimana juga bahwasanya sepantasnya wajib atasnya dia mengetahui bahwasanya ini adalah dunia. Iya, yang namanya dunia adalah tempat yang penuh dengan kekurangan. Tempat yang penuh dengan ketakutan. Yang namanya dunia, seseorang sakit. Ada kematian. Iya maka ya kalau seseorang tinggal di dunia maka dia jangan mengharapkan yang namanya kesempurnaan iya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sering kita mendengarnya iya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan ya, dari harta dan jiwa serta buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan wabashir sabirin. Memberikan tun, tuntunan maka berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Iya. Ikhwan fi din, azan Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian selanjutnya bahwasanya perlu diketahui bahwa bahwasanya ujian-ujian dengan eh, penyakit-penyakit uh, ini atau sakit-sakit ini ini terbagi menjadi dua. Iya. Kata beliau an naul awal خاص بأشخاص أو مجموعات وهذا ما لا يكاد يسلم منه أحد حتى الأنبياء عليهم الصلاة عليهم السلام ya. Jadi jenis yang pertama bahwasanya ujian atau penyakit-penyakit tersebut itu khusus pada beberapa orang atau sekelompok orang. Maka dalam hal ini tidak ada yang salah, hampir-hampir tidak ada yang selamat seorang pun, walaupun para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, "Wa nu'u tsani amun 'ala al-mujtama'at wa dual." Yang kedua adalah global. Iya. Yeah. Terjadi pada seluruh pada masyarakat-masyarakat dan negara-negara atau negeri. Iya. وهذا الذي يمر بالعالم بين فترات زمنية متفاوتة وهو ما يسمى بالوباء dan uh, kata beliau inilah yang terjadi di alam ini di periode zaman yang berbeda-beda dan inilah yang dinamakan dengan wabah. Tayyib. Di sini ada faedah. Uh, pembahasannya adalah halil wabah huwa ta'un. apakah wabah itu merupakan tahun? Iya. Apakah wabah itu wabah adalah tahun? Maka dalam hal ini uh, dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah nawawi syarah uh, Imam Nawawi pada Sahih Muslim di jilid 14 halaman 425 kata beliau والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في الجهة من الأرض دون سائر الجهات yang benarnya berarti kalau beliau mengatakan yang benarnya dalam hal ini apakah wabah itu merupakan taun juga hal ini pembahasannya terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama dan Imam Nawawi menguatkan bahwasanya kata beliau yang kebanyakannya para muhakkikun ya yang benarnya yang diucapkan oleh para muhakkikun bahwasanya wabah ini adalah apa kata beliau adalah suatu marom penyakit yang kebanyakannya terjadi pada manusia di suatu belahan bumi iya, di suatu belahan bumi atau daerah bukan pada seluruhnya iya udah bukan pada seluruhnya iya yakunu mukhalifan lil mu'tad min amradin fil kasrah wa ghairiha. Dan hal tersebut itu uh, berbeda-beda kebiasaannya dari penyakit-penyakit ini tergantung dari apa fil kasrah wa ghairiha. Iya, dari segi kuantitasnya dan yang lainnya. Iya. ويكون مرضهم نوعا واحدا dan kadang iya dan uh, ويكون مرضهم نوعا واحدا dan penyakitnya mereka ini dari satu jenis iya بخلاف سائر الأوقات berbeda dengan waktu-waktu iya فإن أمراضهم فيها مختلفة berbeda dari uh, seluruh waktu dikarenakan apa penyakit-penyakit mereka ini padanya kadang berbeda. Iya. Sehingga kalau para muhakikun memberikan kaidah uh, di dalam memberikan dan memaparkan tentang perbedaan antara wabah dengan taun. Iya. Kata mereka, kesimpulannya, wa kullu ta'un wabah. وليس كل وليس وليس كل wabain ta'una. Iya. Jadi kaidahnya setiap ta'un ini masuk dalam kategori wabah. Ya, setiap tahun ini masuk dalam kategori wabah dan tidak semua wabah adalah tahun. Jadi Kesimpulannya, ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum dari pemaparan Imam Nawawi dalam syarah uh, Sahih Muslim ini bahwasanya wabah ini suatu pandemi yang mencakup umum. Artinya lebih luas dibandingkan tahun. Lebih luas dibandingkan definisi dari tahun. yeah. Dan tahun ini masuk dalam kategori wabah. Bisa dipahami ya? Jadi ta'un ini masuk dalam kategori wabah. Iya. Dan tidak semua wabah itu merupakan ta'un. Iya. Seperti contoh, wabah kan banyak. Nah, di antaranya masuk ta'un. Iya, wabah ta'un. Ta'un apa artinya? Penyakit lepra. Masuk juga di zaman sekarang apa? Wabah corona. Masuk juga wabah yang sebelum-sebelumnya yang terjadi di dunia ini uh, MERS, iya yeah, SARS. Ini masuk dalam kategori jenis-jenis apa? Jenis-jenis wabah. Iya. Yeah. Dan tahun masuk dalam kategori wabah. Iya. Taib, Bisa dipahami ya di sini ya. taib. Kemudian selanjutnya uh, sebenarnya ada ulama yang membahas tentang panjang lebar yang menyatakan bahwasanya tahun ya ini berbeda dengan wabah corona yang terjadi sekarang. Iya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Iya. Tapi dari segi hukum-hukum Eh, secara uh, global ada yang bisa disamakan dan secara terperinci maka tidak boleh disamakan antara corona dengan uh, eh, tahun demikian juga tentang keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang tertimpa oleh tahun itu kadang berbeda dengan itu berbeda dengan apa penyakit corona yang ada ada sekarang iya yeah. طيب نعم Di antaranya uh, karangannya eh, Syekh di zaman sekarang Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Junairi hafizahullah beliau ada uh, risalah karangan yang beliau tulis yang berjudul Waba'u Corona wa ghairihi min al awbi'ah la tadkhulu fi ahadith fadl at-ta'awun 'inda akthar al-ulama yang beliau beri judul bahwasanya wabah corona dan yang lainnya dari wabah-wabah itu tidak masuk di dalam hadis-hadis keutamaan ta'awun menurut kebanyakan para ulama. Ya, ini insya Allah kalau ada kesempatan kita akan membahas hal tersebut. Risalahnya singkat, ya sekitar 8 uh, eh, apa ada sekitar 7 7 halaman ya yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya wabah corona yang merupakan eh, wabah-wabah yang lainnya ini sama sekali tidak masuk di dalam hadis-hadis keutamaan tahun menurut kebanyakan para para ulama. Taib. Kemudian selanjutnya ikhwanu fiddin azinallahu ayyakum. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya ujian-ujian dengan penyakit ini terbagi terbagi menjadi dua. Iya, jadi jenis pertama adalah kadang ditimpakan ujian tersebut pada orang per orang atau sekelompok orang dan ini hampir-hampir tidak ada yang selamat seorang pun walaupun para nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian jenis yang kedua itu mencakup uh, ujian umum yang ditimpakan pada um, mm, sekolongan masyarakat atau negara. Iya. Dan ini berbeda-beda ya di setiap zaman. Dan inilah yang dinamakan apa yang jenis kedua wabah. Iya. Taib. Ikhwana fi din wa ayyakum. Iya. Jadi ahlul iman orang-orang yang beriman sungguh mereka juga ditimpa yang namanya wabah. Iya. Dan demikian juga penyakit-penyakit yang umum. Ini dari dahulu. Iya. Dari dahulu. Iya. Di antaranya contohnya adalah apa yang ditimpa oleh orang-orang mukmin di zamannya Al-Khalifah Ar-Rashid Umar Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ya, di mana ketika itu penduduk Syam itu ditimpa dengan Ta'un Amwas pada tahun 18 Hijriah. Iya. Dinamakan Ta'un Amwas. Amwas ini adalah suatu daerah yang terletak di daerah Syam. Yang sumber asal dari penyakit Ta'un tersebut. Yaitu daerah Amwas di Syam. Iya, jadi dinamakan lebih terkenalnya ketika itu di tahun 18 Hijriah namanya Ta'un Hamwas. Ya, Ta'un Hamwas. Ya. Sampai-sampai ikhwan fiddin azanallah wa iyakum. Ya. Orang yang meninggal ketika itu kurang lebih mendekati 20 ribu di antara mereka. Ya. Dan di antara mereka ada yang meninggal orang-orang pilihan. Dari kalangan manusia demikian juga para ulamanya. Iya. Ketika itu yang meninggal diakibatkan karena ta'un amwas adalah sahabah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa beliau? Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah seorang sahabat sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Iya. Yeah. Kemudian juga yang lainnya. Ya. Sahabat. Jabal ilm. Gunungnya ilmu. Juga meninggal. Ya. Di tahun tersebut. Diakibatkan oleh ta'un. Amwas. Ya. Yaitu Mu'ad bin Jabal. Yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas himarnya. Iya dan selain daripada mereka radhiyallahu taala anhum waradahum ya ini bisa kisah ini bisa dilihat di dalam al bidayah wan nihayah kadang Ibn Katsir rahimahullah taala di jilid 7 halaman 187 bisa juga dilihat di dalam kitab al-iktifa fi ma'rifati al-khulafa jilid 1 halaman 352 demikian juga bisa dilihat dalam kitab Al-Kamil Ibn Al-Asir jilid 2 halaman 376 demikian juga bisa dilihat di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi di jilid 1 halaman 100 106 Baik Akhwana fi din azan Allah ya'akum Ya. Kemudian selanjutnya di zamannya Ibnu Zubair radhiyallahu taala ya, Abdullah bin Zubair di tahun 69 Hijriah. Kaum mukminin ketika itu diuji dengan ujian sangat besar. Ya, dinamakan dengan ujian pada saat itu ta'un al-jarif. Iya. Alladhi jalafa an-nas jarfa. Baik. Itu di tahun 69. Ya, di zamannya Abdullah bin Zubair terjadi ta'un wabah taun al-jarih. Iya. Di situ dikisahkan dan ini bisa dilihat di dalam Tayyib Ibn al-Jawzi jilid 6 di halaman 26 tentang kisah ini kisah yang sangat panjang. Ya. Yeah. Dan juga bisa dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaya karangan Ibnu Katsir afwan. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaya karangan Ibnu Katsir di jilid 9 halaman 8. Demikian juga bisa di kitab bisa dilihat di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi sama di halamannya tadi di jilid 1 halaman 106. Iya, dikisahkan di situ kata beliau wa kana mu'dama dzalika bil Basrah. Iya. Wa kana dzalika fi thalathati ayyam. فمات في أول يوم من الثلاثة من أهل البصرة سبعون ألفا وفي اليوم الثاني منها إحدى وسبعون ألفا وفي اليوم الثالث منها ثلاثة وسبعون ألفا وأصبح الناس في اليوم الرابع موت إلا قليل من أحادي من أحا من أحاد الناس إيه سيدي كساكن bahwasanya الطاعون al-jarif ini sebagian يعني itu terjadi di daerah Basrah. Basrah itu di mana di Irak. Ya. Dan wabah tahun jarif ini terjadi cuma hanya tiga hari. Akan tetapi ya, lihat akibatnya. Iya. Di hari pertama orang-orang meninggal wafat jumlah korbannya iya dari kalangan penduduk Basra sekitar 70 ribu orang. Iya. Kemudian di hari yang kedua iya, yang tewas yang meninggal diakibatkan wabah ta'un jarif ini sekitar 71 ribu orang. Ini di hari kedua. Kemudian di hari yang ketiga, ya, orang yang meninggal, orang yang tewas diakibatkan oleh ta'un jarif sekitar 73 ribu orang. Ya. Sehingga pada hari yang keempat sampai-sampai orang-orang ketika itu yang mening hampir meninggal semua binasa habis yang tersisa cuma sedikit dari kalangan manusia sangat sedikit ya yeah. bahkan disebutkan di dalam al-ansab li sam'ani di jilid 9 halaman 239 ya yeah. wa mata ajil فلم يبق منهم إلا جارية مات أهلها إيه. ketika terjadi wabah ta'un al-jarif itu Banu Ajal iya dari kalangan Bani Ajal itu meninggal habis satu generasi iya Tayyib. Ini bisa dilihat hal tersebut karena dahsyatnya dan tidak tersisa di antara mereka kecuali ya jariah budak wanita mata ahlu juga meninggal apa keluarganya baik kemudian di antara hal-hal yang digambarkan perkara besar tentang masalah tahun ini adalah apa yang diucapkan oleh uh, seseorang yang berkunia dengan uh, Abu Nafid. Iya. Yang ketika itu dia mendapati periode atau zaman terjadinya ta'un al-jarif. Iya. Hal ini disebutkan di dalam kisahnya panjang di dalam al-muntazam al-ibni al-jauzi kita kalau muntazam karangan Ibnu Jauzi di jilid 6 halaman 26. Iya. Yeah. Orang tersebut yaitu Abu Nafid ini mengisahkan tentang keadaan di waktu terjadinya wabah ta'un al-jarif ta al ini. Kata beliau, kunna natufu fil qara'il wa nudfinu al-mautah. Dahulunya kami berpatroli di kabilah-kabilah Terkeliling di kabila kabila Dan kami menguburkan orang-orang yang meninggal. Walamma kathuru lam naku ala dafn. Maka ketika banyak orang yang meninggal, maka kami tidak mampu lagi untuk apa? Menguburkan. Fakunna nadukul ad-dar kada mata ahluha fanasudda babah. Maka kami dahulu itu masuk di uh, rumah Ah, di dalam rumah tersebut satu keluarga tewas. Maka kami tu, maka kami pun tutup pintunya. Falamma madat at-tawa'in. Qala kemudian kata beliau qala fadakhalna daran fafattashnaha falam najid fiha ahad hayya fasadadna babaha. Kemudian kata beliau Abu Nafid maka kami pun masuk di suatu rumah. Ya, kami memeriksanya, kami tidak mendapati seorang pun yang hidup. Maka kami pun tutup pintunya. فلما مضت التواعين كنا نطوف على القبائل ننزع تلك السرد التي سددناها maka ketika berlalu wabah tahun ini kami pun berpatroli di kabilah-kabilah ya kami mencopot atau mencabut hal-hal yang kami dulu tutup. Iya. فانتزعنا سدا ذلك الباب الذي دخلناه ففتشنا الدار فلم نجد أحدا حيا فإذا نحن هم بغلام في وسط الدار طريق الدحين كأنما أخذ ساعته من حجر أمه maka beliau melanjutkan kami pun mencopot ya atau membuka pintu yang kami tutup ya yang kami dahulu masuk maka kami memeriksa rumah tersebut kami tidak mendapati seorang pun yang hidup ketika itu maka tiba-tiba ya kami menemukan seseorang pemuda di tengah rumah yang lemah ya seakan-akan uh, dia itu iya yeah, baru berasal dari kamar ibunya. Iya. Yeah. Kala kemudian beliau mengisahkan wa nahnu wuqufun 'ala al-ghulam nata'ajjab minhu. فدخلت كلبة من شق في الحائط تلوذ بالغلام والغلام يحب إليها حتى مص من لبنها من لبنها yeah. فقال معتي رأيت هذا الغلام في مسجد البصرة قد قبض على لحيته إيه. dan kami ini berdiri di hadapan pemuda tersebut. Iya. Dalam keadaan kami ini berdiri di pemuda tersebut dalam keadaan kami ini takjub padanya. Iya. Maka masuklah seekor anjing betina dari celah tembok ya berlindung kepada wanita tersebut eh, berlindung kepada afon, atau berlindung kepada pemuda tersebut dan memang pemuda ini uh, senang kepada kepadanya sampai-sampai mas hatta mas min labinaha ya yang dia sebelumnya dia meminum dari susu dari kalbah tersebut. Iya. Susu dari apa? Dari anjing tersebut. Ah. jadi menunjukkan bahwasanya ketika terjadi wabah tahun jarif tersebut, memang pada saat orang-orang memeriksa di suatu rumah sama sekali tidak ada yang ditemukan seorang hidup. Iya. Tiba-tiba rupanya ada seseorang pemuda yang dia bisa bertahan hidup. Dan dia bertahan hidupnya menyusul dari apa? Dari anjing tersebut. Iya, dikarenakan memang yang namanya kalau sudah terjadi wabah, maka perekonomian itu akan hancur. Iya. Demikian juga bahan pokok, bahan makanan memang susah sekali untuk didapatkan. Iya. Terjadi kelaparan di mana-mana. Bagaimana yang terjadi? Coba dalam jangka empat hari. Iya. Tahun jari tiga hari. Terdapat banyak sekali jumlah penduduk di Basra di, ketika itu tewas dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Iya, dalam satu hari tujuh puluh tiga ribu. Iya. Sekarang saja yang di di Italia wabah corona orang yang gembar-gemborkan katanya sudah setengah mati untuk menguburkannya sehari meninggal 700 orang. Iya, setengah mati. Kewalahan untuk menguburkannya. Bagaimana lagi? Ke, coba bayangkan kejadian pada saat ini. Al Jarif. Iya. Yang dimana tiap harinya meninggal 70 ribuan orang. Sampai-sampai mungkin dalam satu rumah begitu lihat satu keluarga tewas. Tidak ada lagi garis keturunan habis. Iya. selama alaihi wasallam Sudah pusing, pening, Gimana cara menguburkannya lagi? Rumahnya tersebut sudah jadi kuburan langsung kalau begitu. Iya. Kemudian selanjutnya, ikhwan fitin azan wa Allah wa iyyakum sehingga di sini Al-Ma'di mengatakan bahwasanya tentang keajaiban yang terjadi yang dia dapatkan pada pemuda tersebut. Iya. Saya telah melihat bahwasanya raaitu hadal gulam masjid Masjidil Basra. Saya melihat bahwasanya pemuda ini itu berada di Masjid Al-Basra dahulu. Dia menggenggam jenggotnya. Jadi menunjukkan bahwasanya pemuda tersebut adalah pemuda yang saleh. Iya, ya, masya Allah selamat diselamatkan Allah Taala di ketika terjadinya wabah tahun tersebut. Baik. Nah. Kemudian ikhwan fi din azani Allah yakum. Sebenarnya Ibn Khaldun rahimahullah taala rahmatul wasi'ah itu mengisahkan di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun jilid 1 halaman 53 ya tentang keadaan atau menggambarkan tentang keadaan negeri-negeri yang ketika terjadi ta'un jarif tersebut iya yang dimana beliau menggambarkan ketika itu huru hara yang terjadi ya yeah. sampai diakibatkan dari tahun al-jarif ini umat-umat itu binasa sampai-sampai juga generasi itu hilang ya yeah. ketika datangnya apa وابها ترسبهم نعم dan memang ini merebak ketika terjadi ta'an al-jarif. Ya, saya singkat saja. Beliau mengisahkan al ansar wal masana masani' فدرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن إيه Iya. Maka negara-negara atau negeri-negeri itu hancur, roboh, perokok. Iya. Pabrik-pabrik juga iya. Perindustrian, perindustrian itu runtuh. Artinya perekonomiannya itu hancur. Kalau terjadi apa? Wabah. Ya, ketika terjadi wabah tahun al Kemudian jalan-jalan tempat-tempat untuk belajar iya sama sekali itu lockdown ya istilahnya iya sama sekali tidak ada kosong demikian juga rumah-rumah tempat-tempat tinggal itu kosong iya dan wada'afat ad dual wal-qara'il negara-negara atau negeri-negeri serta dan kabila-kabila itu lemah. Dan orang-orang yang tinggal itu tergantikan. Iya, dikarenakan banyak yang meninggal. Jadi coba bayangkan saja, tiap hari 70 ribu dikali 3, 7 kali 3, 210 ribu. Iya, 210 ribu orang meninggal dalam jangka tiga hari. Iya, lebih dari itu. Iya, betul. Mungkin kalau dihitung dalam satu daerah dan ini daerahnya daerah khusus ini. Yang terjadi di daerah Basrah kebanyakannya terjadi ketika itu daerah Basrah. Kalau sekitar 210 ribu penduduknya langsung dalam tiga hari iya, tewas meninggal diakibatkan ta'un al-jarif ini otomatis rumah-rumah ketika itu ya habis kosong. Orang-orang berkelimpangan mayatnya dalam rumahnya masing-masing dan mungkin banyak yang rumah yang ya tidak ada lagi yang punya. Dikarenakan orang-orang pemiliknya sudah tewas semua. ya mau dicari ahli warisnya juga sudah habis. ya Iya. Nasallallahu alaihi wasallam wal ya, Baik dan keadaan yang seperti ini yang digambarkan oleh Ibn Khaldun rahimahullah taala ini mendekati dengan keadaan yang terjadi sekarang yaitu wabah virus corona. Iya. Yang tersebar di tahun 1441 hijriyah ya, atau yang uh, bertepatan dengan tahun sekarang 2020 Masehi. Iya. Maka virus corona ini tidak dilihat oleh kasat mata. Iya dan menyebabkan atau menimbulkan apa huru-hara iya rasa takut di terjadi pada negeri-negeri iya Tayyib di mana suatu tempat atau negeri tersebut itu ditempati atau ditinggali kemudian dalam keadaan orang-orang berada di dalam rumahnya iya i'tazalat Ya, menyendiri artinya apa? Mereka stay at home. Ya, mereka tinggal di rumah. Ya, tidak berkeliaran. Ya, jalanan-jalanan yang merupakan protokol jalan protokol yang utama jalan-jalan raya itu kosong. Iya. Sholat di, di masjid-masjid itu bahkan tidak di, tidak ada artinya ditiadakan. Iya, pasar-pasar sama sekali sepi, terbengkalai. Yeah. Kemudian fasilitas-fasilitas umum itu kadang kalau terjadinya wabah kan tertutup. Iya. Bahkan beberapa orang itu iya, ditimpa iya, dengan wabah ini. Akan tetapi beberapa juga yang lain itu orang yang lainnya mereka terlalu meremehkan bermudah-mudahan. Iya. Sehingga apa? Jika ada yang berusaha untuk dia tetap di rumah, ya menjaga diri agar supaya dia tidak terjangkit dari wabah corona ini akan tetapi orang yang lainnya ada yang bermudah-mudahan ya tidak mengindahkan dari uh, himbauan dari pemerintah maka yang terjadi apa tersebarlah yang namanya penyakit di negeri-negeri mereka. Dan ini realita. Iya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azinallahu wa yakum, orang mukmin yang berakal itu berada di dalam pertengahan ya, dalam perkara ini. Maka dia mengamalkan syariat ya, dan dia menerima takdir ini. Serta dia mengambil sebab-sebab yang menjauhkan dia ya, melindungi dia dari penyakit dan bahaya. Taib. Nah. Kemudian ya ikhwan fi azanallahu wa iyyakum eh, karena uh, waktu membatasi kita, Pak insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di wabah-wabah yang uh, mulai merebak ini, yang semisal ini, maka seorang muslim itu harus mengingat ya memperhatikan beberapa kaidah-kaidah syariat dalam imaniyah ya dalam berpijak dalam berpijak ya dan ilmiah yang sangat penting sehingga dia tidak terjatuh di dalam tipuan syaitan atau khurafat atau berbagai macam bisikan-bisikan yang disebarkan oleh syaitan ya atau al ghaflah atau dia ditimpa oleh uh, kelalaian sehingga hal-hal tersebut membuatkan dia jauh dari uh, Rabbnya Allah Azza Azza wa Jal. Ya, di sini akan disebutkan oleh beliau beberapa kaidah. Ya. Fa insyaallah kita akan paparkan satu persatu di pertemuan selanjutnya. Iya, di mana beliau menyebutkan ada sekitar 19 kaidah di sini. Iya. Tapi insya Allah ringkas-ringkas di dalam penjelasannya. Uh, kita cukupkan insya Allah sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta amalan saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan. Iya untuk berbuat ketaatan dengan sebanyak-banyaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tadarra ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala merendah ya memperbanyak ibadah di masa-masa merebaknya fitnah agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat ya ujian ini dari kalangan hamba-hambanya ya kita cukupkan sampai sini insya Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته